Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man dahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam uh, majelis ilmu. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Rokais Fitarbiyatil Abna yang ditulis oleh uh, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah di kesempatan uh, pagi hari ini, setelah kemarin uh, kita membahas tentang uh, pentingnya memilih atau mencari uh, calon pendamping yang saleh atau yang salehah yang akan mendampingi kita dalam mendidik anak-anak kita. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya yaitu tentang uh, pentingnya doa, pentingnya doa dari kedua orang tua. Uh, Masya Allah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kita ketahui bersama ya apa yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita usaha-usaha yang kita lakukan ini tidak lepas eh, keberhasilannya tidak lepas dari eh, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka eh, usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil, akan membuahkan hasil. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki apapun upaya yang kita lakukan, maka e, keinginan kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah tidak akan terwujudkan. Kita ambil contoh ya. Contoh ini dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam fikih Tarbiyatul abna. Beliau menyebutkan misalnya anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu ya Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi. Yang namanya nabi itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak beliau anak beliau alaihi salam ketika terjadi banjir bandang kemudian uh, Nabi Nuh alaihi salam menginginkan agar anaknya ikut bergabung ya beliau menginginkan agar anaknya uh, ikut naik ke di atas bahtera bersama beliau ya tapi anaknya tidak mau Nabi Nabi Nabi Nuh salam mengatakan irkam ma'ana wahai anakku ayo naik bersama kami jangan jangan bersama orang-orang yang orang yang kafir namun apa yang terjadi Masya Allah muslimin Dia nggak mau bergabung dengan bapaknya Padahal ini seorang anak Anak Nabi Seorang anak anak Nabi ya oleh karena itu yang kita butuhkan juga adalah apa taufik dari Allah Subhanahu wa taala taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya sebesar apapun upaya seorang ayah dan seorang ibu untuk E, mendidik anak-anaknya ini tidak akan menjadikan anak tersebut sebagai anak yang soleh dan soleha tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya orang tua berdoa ya, mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan. Sebaliknya juga ya, hal yang lain yang yang, yang menunjukkan bahwa uh, kesolehan seorang anak itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi adalah Nabi Yusuf Alaihissalam. Kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam itu berada di dalam penjara selama bertahun-tahun. Ya, kata Syekh, yang namanya penjara ini ghalibnya atau uh, keadaan mayoritasnya dipenuhi dengan ya orang-orang fajir, para pelaku dosa, orang-orang fasik ya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jauh dari orang tuanya, ya berada di lingkungan yang uh, rusak tapi ini tidaklah menyebabkan apa tidaklah menyebabkan kerusakan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Nah dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa kesolehan anak-anak kita ini sangat tergantung dengan doa atau eh, maaf sangat tergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat tergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang tua hendaknya banyak berdoa. Dia berdoa mendoakan anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, makanya Syekh membawakan ya, setelah kemarin kita berbicara panjang lebar tentang uh, usaha kita mencari pasangan yang saleh, maka di poin yang kedua beliau menyebutkan tentang doa Qala ad dua Yang kedua ad dua Qala al-muallifu Habibullah taala wa inna min ahammi hadhihi ar-raka'is ad-du'a lil abna dan sesungguhnya termasuk perkara yang sangat penting ya dari pondasi pondasi pendidikan anak adalah doa lil abna Ya ini doa kebaikan bagi anak-anak. Jadi doa di sini adalah doa kebaikannya ya. doa ya, lil abna. Kalau doa keburukan doa alal abna. Pakai kata ala. Ya, kalau ini doa keburukan. Ini yang harus kita waspadai. Kalau doa keburukan harus kita waspadai dan kita hindari yang harus dilakukan banyak apa? Doa lil abna. yakni doa untuk anak-anak kita. Ini doa kebaikan. Wa doa yakunu qabla maji'ihi wa ba'dah. Dan doa ini kita panjatkan sebelum anak itu dilahirkan dan setelahnya. Jadi sebelum anak itu lahir kita sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa yang kita panjatkan. Ya. Qala wa yad'u al walidan an yarzuqahumullahu adz-dzurriyyata salihah. Maka hendaknya kedua orang tua berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka anak keturunan yang saleh. Ya, bahkan ketika seorang suami uh, ingin menunaikan hajatnya ya, uh, kepada seorang istri di, disyariatkan dia sebelum dia menunaikan hajatnya ya sebelum dia mendatangi istrinya dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada anaknya ya, di dalam sebuah hadis <clears throat> yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida arada ya uh, kata Nabi Alaihi Wasallam, lau anna ahadakum ida arada an ya'tiya ahlahu, faqala Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana ya uh, wa in uh, fa innahu in yuqaddarahu bainahuma waladun fi dzalika lam yadurru lam yadurhu syaitanu abadan." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, apabila salah seorang di antara kalian ingin untuk mendatangi istrinya, jadi ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri, dia mendatangi istrinya, kemudian dia membaca doa. Allahumma ya jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Allahumma ya jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana ya Allah jauhilah kami berdua dari syaitan dan juga jauhi syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Ini doa ya, ini menunjukkan kesempurnaan Islam sampai ketika ingin melakukan hubungan suami istri saja ada doanya. Ya, ada doanya. Ya. Sehingga jangan kemudian tergesa-gesa ya ketika ingin melakukan hubungan suami istri baca doa terlebih dahulu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, kalau perlu ditulis itu ya di tempat tidur itu jadi kalau misalnya lupa langsung lihat cuma kalau anaknya sudah bisa baca nah diambil nanti dikirain anaknya eh, doa sebelum tidur lagi ya ini, ini perlu dibaca dijaga oleh uh, setiap ayah dan ibu ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri ya uh, terutama sang suami hendaknya dia berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fa innahu in yuqaddarahu bainahuma walad fi dalika lam yadurhu syaitanu abadan. Karena apabila uh, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari hubungan suami istri tersebut Allah rezekikan seorang anak maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan eh, Nabi SAW mengatakan lam yadurhu syaitan abadan maka syaitan tidak akan memudaratkan anak tersebut selama-lamanya artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan terhadap uh, anak tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa uh, hendaknya seseorang berdoa bahkan sebelum anaknya dilahirkan ketika dia uh, melakukan hubungan suami istri ketika dia melakukan hubungan suami istri maka dia berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Qala wa yad'uan aidan lil aulad ba'da an yarzuqahumullahu bihim bil hidayah was salah wal istiqamah was sabat ala dianah Baik, kemudian juga setelah eh, mereka diberikan anak, dia tetap melanjutkan doanya. Dia selalu berdoa bagi anak-anaknya. Ya, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kesolehan, memberikan keistiqomahan dan kekokohan di atas agama. Ya, uswatan bil anbiya alaihi wassalam. Ya, ini merupakan bentuk keteladanan atau bentuk meneladani di para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka memiliki kebiasaan untuk mendoakan anak keturunan mereka. Ini merupakan kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kama akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu qal rabbi habli minas salihin sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekasihnya yakni Ibrahim alaihissalam di mana dia berdoa ya ini Allah abadikan doa ini dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100 bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Rabbi habli minas salihin wahai Rabbku anugerahkanlah kepadaku ya anak keturunan yang saleh ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, cukup pendek ya. Jadi orang tua mudah menghafalnya. Rabbi habli minas salihin. Wahai Robku, anugerahkanlah bagiku ya anak keturunan yang saleh. Wa qala aidan, demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam bersabda dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati wahai Rabbku jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan salat demikian juga anak keturunanku jadi beliau tidak hanya mendoakan diri beliau saja agar termasuk orang yang menegakkan salat namun beliau juga mendoakan anak keturunan beliau agar termasuk orang-orang yang menegakkan as salat Wakada Zakaria alaihi salam Demikian juga Zakaria alaihissalam. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-38 ya Nabi Zakaria mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Demikianlah Zakaria berdoa kepada Robnya. Qala di mana beliau mengatakan Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Beliau mengatakan, wahai Robku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan-keturunan yang baik. Inna kasami doa. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar, ya mendengarkan doa. Artinya engkau maha mengabulkan doa. Lihat di sini, barakallahu fiikum para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah adalah doa meminta dianugerahi anak-anak yang saleh dan salehah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 ya, kata Syekh di sini wa min du'ai ibadir rahman alladhi imtadahamu uh, eh, humu rabbul alamin qauluhum rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dan di antara doanya para ibadur rahman hamba-hamba ar-rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Rabbul alamin di antara doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai kurrota ayun. Kurrota ayun, ini penyujuk mata kami. Kurrota ayun ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama maknanya makna penyujuk hati ini adalah ketika atau penyujuk mata ini artinya mata kita sejuk melihat anak keturunan kita tumbuh di atas ketaatan. Ya, setiap kali kita bertemu dengan anak-anak kita ya mereka ya ternyata tumbuh menjadi anak yang saleh saleh taat kepada Allah dan ini penyujuk hati uh, orang tua ya pada hakikatnya uh, saya pernah uh, ini berdialog ya dengan seorang uh, driver apa ojek online dia cerita tentang uh, bagaimana kesehariannya ya kesehariannya dia mencari nafkah terus kemudian ada satu kalimat dari uh, driver ini yang saya masih ingat yang menunjukkan bahwa memang betul ya anak yang soleh itu bikin sejuk hati ya dia mengatakan mas saya itu kerja capek seharian ya tapi begitu pulang ke rumah saya lihat ya beliau ini seorang duda istrinya meninggal dunia dia punya dua orang anak ya ketika pulang ke rumah dia bilang ya saya melihat anak saya yang tua itu sedang mengajari adiknya mengaji, Mas. Itu capek saya langsung hilang katanya. Capek saya langsung hilang begitu melihat kedua anaknya tadi ya kakaknya sedang mengajarkan Al-Qur'an kepada adiknya, ngajari ngaji. Itu kata beliau langsung hilang capek saya. Ya, inilah makna apa qurratu ayun ini apa eh, kita melihat anak keturunan kita tumbuh di atas ketaatan tumbuh di atas kesolehan inilah yang diminta oleh para ibadur rahman ya menjadikan apa anak dan istri kita itu sebagai qurratu ayun penyejuk mata kita waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa para ibadur rahman. Dan di doanya adalah apa? agar anak-anak tersebut menjadi penyejuk mata-mata mata-mata mereka. Baik, karena itu hendaknya kita berdoa ya, banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kepada kita ya anak-anak yang saleh dan saleha. Qala kita lanjutkan. Qala wa min ni'matillah wa karamihi an ja'alallahu da'watal walid li auladihi mustajabah. Dan termasuk nikmat Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan doa ya, doa orang tua untuk anak-anaknya itu sebagai doa yang mustajab. Artinya doa orang tua ini adalah doa salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya ini merupakan anugerah dari Allah. Orang tua berdoa dikabulkan ketika dia berdoa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. La turat. Doa orang tua itu tidak tertolak. Unzuru barakallahu fik ya, unzuru barakallahu fikum ya, bahwa doa orang tua untuk kebaikan anaknya ini tidak akan ditolak. Kama sabata an Rasulillah alaihi salatu wasalam annahu qala. Sebagaimana yang telah sabit ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau alaihi salatu wasallam mengatakan ya, dalam hadis hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi alaihi wasallam bersabda da'awatin mustajabat la syakka fihin Ada tiga doa yang mustajab tidak ada keraguan sama sekali dalamnya Artinya tiga doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama da'watul walid. Doa orang tua. Ini yang pertama. Kemudian asani da'watul musafir. Doa seorang yang sedang safar. Kemudian yang ketiga da'watul madlum. Doanya orang yang terdolimi. Ini maksudnya ketika dia didolimi, lalu dia mendoakan orang yang mendolimi dirinya, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari hadis ini, barakallahu fiikum adalah da'watul walid. Ucapan beliau da'watul walid. Oh, di antara doa yang uh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua. Doa orang tua untuk anak-anak mereka. Ya hanya saja uh, memang di sini kan Nabi SAW mengatakan bahwa doa orang tua itu terkabul. Hanya saja ya ini apabila terpenuhi syaratnya. Di antara syarat yang terkadang banyak di antara manusia melalaikan syarat terkabulnya doa adalah memperhatikan apa yang dia makan. Ya, apabila dia memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mencegah terkabulnya doa ya seseorang. Ya, jadi kalau kita Eh, apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak kunjung dikabulkan ya eh, mungkin kita perlu melihat lagi eh, apa yang kita makan mungkin selama ini. Kenapa? Karena eh, apabila seseorang itu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, penghasilannya haram ya apa yang dia pakai pakaiannya itu berasal dari sesuatu yang haram ini menjadi penghalang terbesar ya seseorang ya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam uh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dari uh, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan Wa qala ta'ala demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian apa? Thumma dzakara rajula. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar. Dia dalam keadaan safar yang panjang. Ingat ya tadi salah satu doa yang e, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang musafir. Maka orang ini dalam keadaan safar. Dia adalah seorang seorang musafir, bahkan safarnya panjang, Yutilus safar. Ash'asa agwar. Kemudian rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Yamuddu yadahi ila sama. Ya, dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia mengatakan ya Robbi ya Robbi. Wahai Robku wahai Robku. Unzuru barakallahu fikum, coba kita perhatikan. Di dalam hadis ini ya, pada diri laki-laki tadi disebutkan beberapa perkara yang menyebabkan doanya seharusnya apa? dikabulkan. Pertama yutilus safar. Dia dalam keadaan safar. Ya, Nabi Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dakwatul musafir. Salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya seorang musafir, dakwatul musafir. Toyib, ya, yutilus safar. As'ad Azwar. Kemudian dia dalam keadaan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, dia tidak mempedulikan lagi yang penampilannya dalam keadaan yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yamutu jadi ila sama, dia angkat tangannya ke atas langit. Ini juga merupakan sebab terkabukannya terkabukannya doa ketika orang mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian yang keempat dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku. Ya. Nah, ini adalah sebab-sebab dikabulkannya doa terkumpul pada orang tersebut. Maka kemudian apa yang terjadi pada orang tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa mat'anuhu haram. Makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Ya wa ghudhiya bil haram dan dia diberi gizi atau apa Eh, tubuhnya tumbuh dari apa yang Allah haramkan. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan. Oleh karena itu, ya para orang tua barakallahu fikum hendaknya kita berhati-hati ya. Ya, kalau misalnya doa, saya sudah berdoa, Ustaz saya berdoa, Ustaz sudah berdoa, semua syarat-syaratnya sudah saya penuhi. Ya, tapi ternyata ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka ini merupakan sebab ya terhalangnya doa kita dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati para orang tua kalau Anda ingin anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya eh, perhatikan apa yang kita makan. Perhatikan apa yang kita makan. Janganlah kita makan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan karena ini akan menjadi eh, penyebab ya doa-doa kita tidak di, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala <clears throat> ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أيضا أنه على الوالدين أن يحذر من الدعاء على أولادهما بشر Ini beliau berbicara tentang larangan mendoakan kejelekan. Kalau tadi kita berbicara tentang pentingnya doa kebaikan kepada anak. Di sisi yang lain, kita harus berhati-hati. jangan sampai mendoakan kejelekan kepada anak kita. Kata beliau wa mimmayan bagi at-tanbih alaihi fi hadzal maqam aidan. Termasuk perkara yang sudah sepantasnya untuk diingatkan ya e, pada saat ini ini yani pada pembicaraan ini annahu alal walidain bahwasanya ya alal walidain ayyahzara wajib bagi para orang tua untuk waspada waspada dari apa min du'ai ala auladihim bishar dia waspada atau mereka waspada dari apa mendoakan keburukan kepada anak-anak mereka nah hati-hati doanya yang baik-baik saja ya jangan berdoa yang buruk kepada anak untuk anak jangan berdoa yang buruk kepada anak. La siyama fi halil qadab, apalagi ketika marah. Nah, seringkali doa keburukan itu muncul dari lisan seorang ayah, muncul dari lisan seorang ibu kapan? Ketika marah sama anaknya. Ya. Makanya orang yang kuat itu kata Nabi SAW itu bukan orang yang jago bergulat, bukan tapi orang yang bisa me me mengendalikan dirinya ketika marah ya jadi kita harus bisa mengendalikan lisan kita ketika marah jangan kemudian terlontar dari apa lisan kita ya sebuah doa keburukan laknat dan yang semisalnya untuk anak-anak kita lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka siapa yang pertama kali menyesal orang tuanya yang menyesal ya, orang tuanya yang menyesal maka hati-hati sekali ya ya terutama para ibu ya ibu ini lisannya kadang-kadang ya Allah ya kadang-kadang menyumpahi anaknya dengan keburukan ya menyumpahi anaknya dengan keburukan kalau dikabulkan itu ibu-ibu yang menyesal ya anak sudah dipelihara kemudian mendapatkan musibah karena apa karena doa kejelekan dari lisan ibunya naudzubillah ya la siyama fi halil ghadab ya terutama ketika marah makanya kita harus tahu bagaimana cara memanage marah ya orang orang barat bilang angry management ya anger management anger management jadi bagaimana kita memanage diri kita agar uh, bisa tetap uh, stabil ketika ketika marah ya di dalam Islam sudah diajarkan ya seperti kita ketika marah kita bertawud ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim ya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim kemudian juga yang disebut oleh para ulama hendaknya dia berwudu walaupun uh, permasalahan wudhu ketika marah ini hadisnya tidak kuat tapi dengan wudhu kata para ulama ya dengan uh, apa bawaan panas itu kan uh, bawaan marah itu kan panas maka ketika dia didinginkan dengan uh, ketika seseorang bersentuhan dengan wudhu dengan air maka kondisinya akan lebih dingin kemudian juga diantara yang kita lakukan ketika marah ini berpindah tempat atau berpindah posisi kalau sebelumnya berjalan maka kita berhenti kalau kita berdiri maka kita duduk, kalau kita duduk kita ber, berbaring. Ya. Kemudian kita menyingkir, menyingkir dari tempat kemarahan tersebut. Ya, kalau biasa ya seseorang kalau dia tidak berpindah tempat kalau dia berada di tempat ketika dia marah, maka kemarahannya akan semakin memuncak. Maka hendaknya dia keluar. Keluar dulu. Makanya kalau eh, apa ada suami istri ya, suami istri yang sedang marahan itu hendaknya jangan dekat-dekatan dulu ya pisah dulu ya pisah kamar atau pisah apa bagaimana dulu Ali bin Abi Thalib ya kenapa Ali bin Abi Thalib itu dipanggil Abu Turab ya karena beliau itu tidur di masjid kemudian hidungnya kena tanah makanya kata Nabi kum ya Abu Turab bangunlah wahai Abu Turab sebutkan oleh para ulama mengapa uh, Ali bin Abi Thalib itu berada di masjid karena beliau sedang marah-marahan dengan siapa Fatimah putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk e, mengendalikan kemarahan kita. Jadi kalau kita marah, menyingkir atau bertaut terlebih dahulu atau berwudhu terlebih dahulu, mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala meredamkan kemarahan kemarahan kita. Qala fala yata'ajjala ya bidu'a ala auladihima. Maka hendaknya kedua orang tua tidak tergesa-gesa. Jangan dia tergesa-gesa mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya. Kenapa? Fatustajabu da'watuhuma thumma yandama ba'da dzalika nadamah syadidah. Maka nanti kalau dia berdoa ya keluar dari lisannya doa kejelekan untuk sang anak. Kemudian tustajab, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang demikian sangat. Sangat menyesalkan apa saya kok bisa keluar doa kejelekan? Ya, doa kejelekan ada ada ada teman saya ini pengalaman eh, apa pengalaman seorang kawan dia punya tetangga ya atau istrinya istrinya itu punya tetangga eh, tetangganya ini punya seorang anak anaknya selalu merengek-rengek kepada orang tuanya untuk apa untuk membelikannya sepeda motor ya minta sama bapaknya minta sama ibunya untuk dibelikan sepeda motor dalam keadaan orang tuanya ini ya sebenarnya belum mampu atau kurang ya belum bisa memenuhi kebutuhan anaknya tapi karena dia merengek-rengek akhirnya berusaha sama bapak entah cari pinjaman entah bagaimana akhirnya terbelilah sebuah sepeda motor lalu ketika menyerahkan kunci sepeda motor itu kepada sang anak terontarlah ucapan marah ya karena dia eh, orang tua ini sang bapak ini mungkin e, merasa kesal dengan anaknya ya kenapa tidak mau mengerti kondisi orang tua akhirnya dia harus mungkin pinjam ke sana kemari dan yang semisalnya lalu apa ketika diberikan kuncinya ini terlontar sebuah ucapan doa pakai sampai mati kata dia ini kuncinya pakai sampai mati kemudian barokallahu fikum baru dipakai oleh sang anak motor tersebut keluar dari rumah ditabrak dia meninggal dunia pakai sampai mati Allah kabulkan bahwa anak itu memakai motor tersebut sampai dia menjumpai kematiannya dalam waktu yang sangat cepat naudzubillah ya oleh karena itu barakallahu fikum berhati-hati jangan kemudian sampai kita mudah mengeluarkan doa laknat bagi anak-anak kita atau mendoakan kejelekan bagi mereka hati-hati ya inilah tugas kita tantangan kita sebagai orang tua ya ujian yang Allah berikan kepada kita lewat anak-anak kita hendaknya kita menjadi orang yang penyabar kita menjadi orang yang penyabar ya jangan kemudian kemarahan kita menyebabkan keluar doa doa kejelekan bagi anak-anak kita nauzubillah <clears throat> qala ya faqad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faqad hadzarana Rasuluna al-Karim alaihi salatu wasalam min dhalik maka sungguh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita dari perbuatan tersebut, yaitu apa? E, tergesa-gesa mendoakan kejelekan kepada sang anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian dan janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Kenapa? la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibuhu fayastajibu lakum Kenapa tidak boleh mendoakan kejelekan pada diri kita, pada anak-anak kita dan pada harta kita? Ya, jangan sampai ya doa tersebut ya bertepatan dengan pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa pas dapat menepati apa? waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Ya, fa Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa tersebut bagi kalian. Ya. Hati, jadi hati-hati. Ya, jangan bermain-main dengan doa. Kalau doa itu bertepatan bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, ya, maka Allah akan kabulkan apa yang menjadi permintaan orang tua berupa apa kejelekan bagi anaknya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ini dari lain yang menunjukkan agar kita tidak boleh tergesa-gesa mendoakan kejelekan. Dalam surat uh, Al-Isra ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, wa kana insanu ajula." Dan sebagian manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula dan manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Apa maksudnya? Maksudnya sebagian manusia ya dia berdoa mendoakan keburukan seperti dia mendoakan kebaikan. Artinya apa? Berharap untuk apa? Dikabulkan. Ya, orang kalau dia mendoakan kebaikan tentu dia berharap agar doa tersebut dikabulkan. Demikian juga ketika e, sebagian orang dia berdoa ya dia berdoa e, <clears throat> e, apa dia mengharapkan keburukan tersebut ya terjadi sebagaimana dia mengharapkan kebaikan keseriusan dia dalam berdoa ya kemudian disebutkan oleh beliau ya, tafsiran dari ayat ini ya Qala Qatada rahimahullah yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladah wa la lahu la ahlakahu ya, disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari beliau menukilkan dari Qatadah rahimahullah maksudnya apa yaitu seorang manusia ya seseorang berdoa mendoakan kejelekan kepada harta maka dia melaknat harta dan anak-anaknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut maka la ahlakahu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebinasaan kepada kepada harta dan anak-anaknya. Ya, makanya hati-hati orang tua ya dari doa keburukan, dari doa keburukan. qala Al-Alamatu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dan disebutkan oleh Al-Alamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau Tafsir Kalimin Manan ya Hada min jahlil insan wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi syarr indal qadab. Fa yubadiru bidzalika du'a kama yudarir yubadir biddu'a fil khair. Dan termasuk kebodohan manusia dan ketergesa-gesaannya yaitu dia berdoa mendoakan kejelekan atas dirinya dan anak-anaknya serta hartanya dengan keburukan indal qadab ketika dia marah Wa yubadir bidzalika doa dan dia bersegera ya dengan doa tersebut kama yubadir bidu'a fil khair sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Jadi sangat antusias ya. Terkadang sebagian orang antusias dia berdoa mendoakan keburukan. Maka hati-hati apabila doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan menyesal. Dan pernah juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam kisahnya Juraij. Ya, disebutkan dalam uh, Sahih Al-Bukhari atau lebih uh, diriwayatkan dari uh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dahulu di masa ahli kitab ada seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Jadi Juraij ini sedang sholat ya di tempat yang khusus yang, dia peruntukkan untuk untuk beribadah. Dia ketika itu sholat. Lalu dipanggil oleh ibunya, ya Juraij, ya wahai Juraij. Kemudian dia terjadi gejolak dalam hatinya. Ya, Tawaan sholatnya ini adalah sholat yang sunnah, bukan sholat yang yang wajib ya. Kan kalau sholat wajib ya tidak tidak tidak perlu ditinggalkan. Tapi ini antara sholat sunnah ya dengan apa? Dengan dipanggil oleh ibu. Mana ini yang harus dipenuhi? Maka dia dipanggil oleh ibunya ya Juraj Kemudian dalam hatinya si Juraj mengatakan ummi wasalati. Ya. Pilih yang mana ini? Pilih ibuku atau pilih sholatku? Akhirnya panggilan yang pertama si Juraij diam. Kemudian ditulak dipanggil lagi oleh ibunya, ya Juraij, wahai Juraij, ya. Kemudian ada kebimbangan lagi pada diri Juraij. Ummi wa salati. Ya, mana ini yang harus saya pilih, ibu saya atau salat saya? Kemudian yang ketiga demikian juga. Ya, ummi wa salati, mana yang harus saya pilih, ibu saya atau salat saya? Akhirnya dia memutuskan untuk memilih salatnya. Maka ibunya sudah tiga kali memanggil ya mungkin dengan harapan agar anaknya segera memenuhi panggilannya keluarlah doa kejelekan dari lisan ibunya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhi al-mumisat. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mematikanmu wahai Juraij sampai engkau melihat wajah wanita pelacur. Ya. Namanya ibu ya Makanya ibu-ibu jaga lisan ya, jangan sampai kemudian sembarangan doa keburukan untuk anak-anak ya. Kadang-kadang marah nih, apalagi sekarang ini ya. Masa work from home, anak-anak pada di rumah. Ketika diajari nggak bisa diatur, ternyata anak-anak nggak bisa diatur ya. Kemudian ketika ngerjakan tugas juga, ternyata anak-anaknya eh, bandel atau tidak bisa paham ya sabar, sabar ya, sabar al-um madrasatul ula <laughs> kemarin kita katakan bahwa ibu itu adalah <laughs> madrasah yang pertama ya jadi harus banyak bersabar ya dalam menghadapi anak-anak jangan kemudian eh, misalnya diajari apa pelajaran umum kemudian anaknya nggak bisa-bisa ya mau jadi apa kamu mau jadi ini ya kemudian disebutkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk nah Allah ya hati-hati maka ibunya Jurej ini marah kemudian mengatakan la amatakallah ya Juraj hatta tanzura fi wajhil mumisat. E, Allah tidak akan semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Juraj sampai engkau melihat ya seorang wanita berzina. Nah ternyata barakallahu fikum uh, di sekitar tempatnya Juraj beribadah tadi ada seorang wanita pelacur yang berzina dengan seorang pengembala. Sampai kemudian dia uh, hamil dan melahirkan seorang seorang anak, seorang bayi. Maka kemudian dibawalah wanita pezina ini ke hadapan seorang hakim. Maka kemudian uh, siapa sang wanita pezina ini ketika ditanya, "Ini anak siapa?" kata wanita pezina ini "Ini anaknya Juraj <laughs> yang seorang ahli ahli ibadah tadi. Ini anaknya Juraj katanya. Maka kemudian orang-orang pun mendatangi tempat ibadahnya Juraj lalu mereka ratakan dengan tanah. Kenapa? Karena pengakuan wanita tadi. ini orang ngakunya orang soleh, alu ibadah ternyata berzina. Ya, bahkan sampai punya produk luar produknya seorang anak. Maka mereka ratakan kemudian Jurajnya dibawa ke hadapan sang hakim. Nah, di situ Juraj melihat wajah sang pezina. Terkabul doa ibunya, ya kata kata ibunya apa tadi la amatakallah ya juraj hatatan tanzura fi wajhil mumisat sampai engkau melihat wajah uh, seorang wanita pezina terkabul doanya ibu ya tadi maka nah, kemudian uh, eh, Jurej pun ya uh, meminta kepada Allah atau uh, muhim Jurej meminta kepada mereka untuk bertanya kepada sang bayi ya kamu anak siapa padahal masih bayi ya kemudian sang bayi ini pun mengatakan bahwa saya adalah anak si pengembala. Akhirnya terbongkarlah siapa sesungguhnya ayah dari bayi tersebut, ya terbongkarlah kebohongan sang wanita pezina. Maka kemudian orang-orang pun meminta maaf kepada Juraij, kemudian uh, ingin mengganti tempat ibadah Juraij itu dengan yang lebih bagus. Mereka ingin membangunnya dari emas, dari perak atau yang semisalnya, tapi Juraij hanya meminta dia mereka, meminta mereka untuk mengembalikan tempat ibadahnya seperti sedia kala, seperti bangunan sebelumnya. Nah, al-ibrah dari syahid dari, hadis ini adalah apa? Terkabulnya doa ibunya juraj. Maka berhati-hati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Doakan kebaikan. Ya. E, ada ada ada e, apa? Ada sebuah pelajaran penting ya ketika kami belajar di Yaman orang tua diaman, demikian juga para guru, ya, para masyaikh itu kalau marah kepada anak atau marah kepada muridnya, mereka marah seperti layaknya orang tua. Namanya orang tua marah kepada anak satu hal yang lumrah. Cuma yang keluar dari lisan mereka itu doa kebaikan. Doa kebaikan. Seperti apa? Allah yahdik. Marah ini. Allah yahdik. Ya. Semoga Allah memberikanmu hidayah Allah, Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini doa-doa yang keluar dari lisan mereka ketika ketika marah. Ya. Dahulu Syekh Mukbil juga sering dimarahi ibunya. Ya. Syekh Mukbil bin Hadi ya, uh, ulama besar Yaman, beliau katanya sering dimarahi oleh ibunya. Tapi ibunya itu kalau malah ya selalu itu menggunakan uh, lafaz-lafaz yang baik, Allah yahdik, Allah yahdik ya mukbil, Allah yahdik ya mukbil ya semoga Allah memberikanmu hidayah wahai mukbil akhirnya jadi ulama bukan eh, kisah yang masyhurah kisah yang masyhur dari Syekh eh, Sudais ya Rahman Sudais dikatakan bahwa beliau dulu sering eh, berbuat kenakalan kemudian didoakan oleh ibunya ya agar menjadi imam Masjidil Haram ya imam Masjidil Haram maka kemudian Syekh Sudais pun menjadi imam Masjidil Haram ya mungkin itu dari doa apa kebaikan dari ibunya. Wallahu taala alam bisawab. Eh, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Intinya barakallahu fikum hendaknya orang tua selalu berdoa mendoakan kebaikan kepada anak-anak anak-anak mereka. Dan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab banyak azan wal iqamah antara azan dan iqamah ya di sepertiga malam terakhir ya di waktu-waktu yang mustajab ini kita pakai untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita dan juga sebaliknya kita pun harus menjaga lisan kita dari mendoakan keburukan kepada anak-anak anak-anak kita baik kita cukupkan dulu sampai di sini kemudian uh, insya Allah kita akan uh, kembali menjawab beberapa pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan bukan beberapa sih cuma dua ya cuma dua yang pertama Ustadz bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam berdoa ketika meminta masalah akhirat dibanding masalah dunia caranya itu kita membandingkan antara dunia dan akhirat ini bagaimana posisinya ya uh, yang namanya wal akhiratu khairul laka minal ula kata Allah Subhanahu wa taala yang namanya akhirat itu lebih baik daripada dunia ya dunia ini kita hidup di dalam dunia ini paling cuma 60 sampai 70 tahun kata Nabi alaihi salatu wasallam inna a'mara ummati inna a'mara ummati uh, baina sitin wa sab'ina sana wa aqallu ma yajuzu dhalik sesungguhnya usia umatku ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun amat sedikit di antara mereka yang melebihi usia tersebut ya ini keadaan apa keadaan uh, ya, ya akhirat ini ya tidak uh, tidak sebanding dengan akhirat makanya apa mintalah uh, eh, dalam di dalam doa doa kita ya kita untuk ya wamal hayatud dunia illa mata gurur kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah kehidupan melainkan hanya kesenangan yang menipu. Kalau kita memahami betul posisi dunia dibandingkan dengan akhirat, maka niscaya kita akan ya lebih bersemangat meminta akhirat daripada perkara-perkara dunia. Ustadz, bolehkah kita mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang mendolimi kita? Karena mengganggu orang yang dianggap tidak sesuai dengan mereka. Jadi ya, dalam mendoakan kejelekan pun harus e, proporsional ya. Orang berbuat sedikit kejahatan lalu kemudian kita doakan eh, apa doakan dengan kebinasaan atau dengan eh, perkara-perkara yang buruk yang eh, melampaui batas tidak ya berdoa ya proporsional ya, jangan sampai kemudian kedoliman yang dilakukan oleh seseorang membuat kita melakukan kedoliman yang lebih parah ya cuma kita doakan minta agar Allah swt ya Allah balaslah mereka sesuai dengan perbuatan mereka sudah cukup ya dan kalau misalnya mereka melakukan kedolimannya tersebut karena ketidaktahuan mereka maka doakan kebaikan pada mereka ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang orang mendolimi kita karena dia tidak tahu ya, atau dia punya eh, siapa punya tokoh yang dia tokohkan nah, dia mengikuti dia ikut akhirnya dia ikut mendolimi kita karena pengaruh tokoh tersebut doakan kebaikan dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Taif ya berdakwah di Taif apa yang terjadi pada diri beliau beliau dilempari oleh Jibril Alaihissalam dan malaikat penjaga gunung tawari wahai Muhammad kalau engkau mau eh, kami bisa timpakan ini gunung kepada kepada orang-orang yang melukai tapi apa kata Nabi Alaihissalam biarkan saja karena saya berharap dari tulang sulung demikian yang dituntutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan esok hari kita akan masuk ke dalam uh, bab yang baru yaitu tentang ikhtiar al-asma at-thayyibah. Di antara prinsip atau pokok dari pendidikan anak adalah memilihkan nama yang baik. Masya Allah ya. Nama bagi anak-anaknya. Baik, cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan uh, bermanfaat bagi semua. Nanti ilauna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi